Pada awal pertemuan kita ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di salah satu rumah rumah Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di masjid yang suci ini guna tadabbur guna tafahum fitni salawat serta salam tidak lupa untuk kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang dengan iman, ikhlas menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa Hadirin sekalian, riba adalah tema pembahasan kita kali ini. Mungkin ada yang berkata tema ini sering kita baca, sering kita dengar, sering disampaikan oleh khatib-khatib cuma. Saya bahkan mungkin pernah mempelajari cara khusus tentang riba. Akan tetapi <clears throat> tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini kita kembali mengkaji permasalahan tersebut. Kita kembali mengingat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ini. Dikarenakan momentum yang sedang ada di zaman sekarang perekonomian dunia yang sekedar kita alami sekarang ini sedang merasakan umat Islam dan bahkan termasuk orang-orang kafir pun umat manusia di penjuru dunia dimanapun berada saat ini sedang merasakan pahitnya betapa pedihnya, betapa dahsyatnya akibat diterapkannya asas riba dalam perekonomian umat manusia. Kalau kita mengikuti berita-berita, mengikuti perkembangan ekonomi yang ada sekarang ini, ulasan-ulasan pakar ekonomi yang ada di zaman sekarang, kita akan dapatkan bahwa krisis ekonomi global yang menimpa umat manusia kala ini, biangnya adalah riba. Kalau bapak pergi ke supermarket, ke apotek, ke toko, dahulu beberapa waktu silam kita bisa mendapatkan perasaan Nabi dengan harga 24 real. Beras Mesir dengan harga 12 real. Beras Thailand dengan harga 13 real, 14 real. Akan lebih sekarang telah kaya di pasar di supermarket. Beras Mesir yang dulu dijual dengan harga 12 real, sekarang dijual seharga 28 real. Mungkin kita akan berkata, oh itu karena kelangkaan stok. Bukan. Bukan karena kelangkaan stok. Dari dulu produk di berat di mana-mana, di Mesir, di Thailand, di India tidak berubah. Akan tapi biasanya yang menjadikan harga komoditi beras dan yang lain yang naik bukan sekedar naik akan nanti berubah total berlipat ganda adalah karena rusaknya, bobroknya sistem perekonomian yang ada di dunia. Perekonomian yang didasari oleh riba. Sedikit menggambarkan tentang apa yang terjadi di zaman sekarang ini, krisis ekonomi yang ada zaman sekarang. Saya sedikit bercerita tentang apa yang terjadi di Amerika sana. Yang berkaitan dengan krisis atau kredit macet perumahan Amerika. Dahulu perusahaan-perusahaan internasional bahkan perusahaan-perusahaan lokal pun berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya, menginvestasikan modalnya pada kredit perumahan di Amerika. Dikarenakan Amerika setiap hari semakin mahal, semakin mahal. Kalau kita beli sekarang dengan harga 10 miliar, dalam setengah tahun akan menjadi 12 miliar. Begitu pesatnya harga rumah di Amerika. Akan tapi dikarenakan perlombaan antara perusahaan properti yang membangun dan membangun dengan perusahaan-perusahaan finansial, perbankan dan yang serupa dalam memasarkan perumahan tidak seimbang. Di mana perbankan mengkreditkan perumahan tersebut dengan kredit segitiga yang melibatkan pemilik bisnis rumah yaitu perusahaan properti, kemudian pihak pembiayaan yaitu perbankan atau yang serupa dan ketiga adalah konsumen di mana perbankan memberikan kredit lunak kepada masyarakat untuk mendapatkan atau memiliki perumahan yang telah dipasarkan. Dengan jaminan surat rumah tersebut menjadi jaminannya. Dengan perjanjian bila nasabah tidak mampu melunasi kreditnya, maka rumah tersebut otomatis akan menjadi milik sepakat dan perjanjian jual beli dianggap hangus. Uang setoran yang telah disetorkan dianggap hangus. Itulah kisah simple tentang kredit macet perumahan yang terjadi di Amerika kira-kira demikian gambarnya. Nah, kata-kata, nasabah-nasabah yang macet semakin banyak, semakin hari semakin banyak, sedangkan perusahaan properti tidak berhenti membangun, sehingga jumlah perumahan yang ditawarkan di pasar melebihi dibanding permohonan atau permintaan masyarakat. Sehingga hukum ekonomi berlaku di saat penawaran melebihi permintaan, maka harga pun akan turun. Tadi itu yang terjadi. Yang sebelumnya masyarakat membeli rumah dengan 10 miliar, Tiba-tiba sekarang rumah tersebut sudah tidak laku kecuali hanya 4 miliar saja. Dan semakin hari semakin turun. Ini sebab terjadinya krisis pertama. Yaitu intinya masalah riba. Perbankan meribakan membungakan dananya kepada nasabah ternyata nasabahnya macet kredit. Kemudian yang kedua, sebab yang lebih besar dari itu adalah bisnis perminyakan internasional. Bagi yang mengikuti perkembangan bisnis harga minyak bumi akan mendapatkan fakta ini, di mana calo-calo yang diserahkan broker-broker minyak kelas kakap menjadi pembatas, menjadi perantara antara negara produsen, yang antaranya OPEC dan yang lain, dengan konsumen, di mana sebelum minyak yang sampai pada konsumen terlebih dahulu dibeli oleh para broker. Padahal kita tahu pembelian minyak di dunia tidak mungkin diserahkan dalam waktu secepat mungkin atau di hari yang sama dalam, dalam uh, dengan angka jual beli. Kalau kita beli sekarang maka minyak baru bisa diterima karena 6 bulan yang akan datang. Itulah kebiasaan bisnis perminyakan dunia. Nah, broker broker ini mendahului negara konsumen perusahaan yang akan menggunakan aset tersebut dibeli terlebih dahulu dengan cara kredit atau sebagian mungkin dengan cara cash. Kemudian bukan minyak yang eh, minyak yang tadi beli bukan untuk dikonsumsi akan akan tapi dikreditkan dijual kembali kepada broker yang lebih kecil dan broker itu mengkreditkan kembali kepada Perangkat selanjutnya, demikianlah berantai hingga pada akhirnya pada urutan 10 ke 9 atau entah berapa lalu sampai kepada negara konsumen atau perusahaannya dilakukan akan konsumsi menggunakan yang tersebut. Nah, tapi kita lihat bagaimana praktek jual beli telah terulang sekian kali sebelum barang mungkin sebelum dikilang bahkan sebelum minyak diambil dari dalam perut bumi sudah terjadi jual beli barang sekian kali padahal barangnya belum ada dan ini praktek seperti ini adalah salah satu wujud dari riba. Karena Rasulullah telah menyatakan, "Wala tabit ma laysa jangan sekali-kali engkau jual barang yang belum ada di hadapanmu." Kenapa? Dikarenakan ini adalah riba. Karena broker pertama pada akhirnya telah mengutang kepada broker kedua sejumlah uang, kemudian broker kedua mengutangi kepada Bapak ketiga nanti bahwa akan tapi masing-masing mendapatkan keuntungan dari kita tersebut. Ada Adapun barangnya barang tersebut tidak pernah sampai kepada tangan broker pertama, tidak juga broker kedua, tidak juga ketiga. Barang tersebut dari dari produsen langsung pindah ke konsumen pembeli terakhir. Jika pada akhirnya yang terjadi adalah harus transmatarasi bisa. Inilah yang terjadi dan inilah yang sekarang menimpa dunia. Gara-gara Bisnis perminyakan seperti ini banyak perusahaan-perusahaan internasional yang hancur. Dan ini yang menjadikan harga, menjadikan mata uang berbagai negara hancur banget. Inilah cerita riba, inilah di antara wujud petaka riba yang akan menimpa umat manusia. Dan kejadian semacam ini bukan kali pertama. Ini adalah kejadian sekala sekian kali dalam sejarah umat manusia. Bahkan Allah SWT menyebutkan satu kisah fakta yang dialami oleh guru para riba, para rentenir. Nenek moyang para rentenir itu bangsa Yahudi. Allah nyatakan fabidul min alladzina haru haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل dan dikarenakan perbuatan lalim, perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Fabidulun min al-ladina hadu haramna 'alaihim dan kami haramkan, kami halang-halangi hal-hal yang sebelumnya halal bagi mereka. Wabifatihim antamillah kafiran juga dikarenakan mereka menghalang-halangi dakwahnya para nabi. Ditambah lagi wa abdihim riba wa fatmu'an. Dan juga dikarenakan mereka memakan riba pada padahal telah diharamkan kepada mereka. Perbuatan riba tersebut, memakan riba tersebut. Dan inilah yang kita rasakan kita sekarang terhalang manusia di dalam dunia sekarang terhalang dari menikmati banyak khairat dunia, banyak dari kekayaan, apa namanya sumber daya alam tidak mampu membeli, tidak mampu memiliki dikarenakan apa? Tidak mampu beli, tidak mampu memiliki karena harganya yang begitu tinggi. Mata uang negara kita hancur berantakan, lalu tidak ada harganya. Semuanya adalah akibat riba kita terhalang dari semuanya. Ini sekedar gambaran singkat tentang kira-kira apa yang akan terjadi, apa-apa yang akan dialami oleh para pemakan riba, orang-orang yang menjalankan praktek riba. Dan ini fenomena yang kita alami ini sebelum sebetulnya telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah jauh-jauh hari memberikan peringatan kepada kita. Beliau bersabda, Inna riba wa in kasur. Sesungguhnya riba walaupun pada suatu saat berhasil menumpuk banyak. Berhasil mendatangkan keuntungan bagi suatu negara atau perusahaan atau perorangan. Sehingga harusnya melimpah ruah suatu saat. Akan tadi kata Rasulullah, Fa'atibatuhu ila pasti suatu saat akan hancur dan berantakan pasti akan sirna walaupun pada saat mengalami kejayaan. Inna riba wa in semuanya riba walaupun pada suatu saat mengalami masa kejayaan. Pasti cepat atau lambat akan mengalami kehancuran dan itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu para pendapat politik, para ekonomi, mereka merasa pesimis bahwasanya krisis ekonomi yang menimpa umat manusia sekarang ini akan dapat selesai dalam hitungan satu tahun atau dua tahun. Bahkan banyak yang meramalkan bahwasanya krisis ekonomi akan terus berjalan. Nah, kapan akan kita terselesaikan? Karena setiap hari semakin bertambah banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang hancur. Dan semakin hari Mas media, mas media menyajikan berita-berita pilu yang intinya banyak konglomerat-konglomerat yang uangnya kalau ditata dari ujung keluar ke ujung timur tidak cukup untuk jawab Kebanyakan uangnya. Itu ternyata mereka yang sedikit kayak raya banyak yang bunuh. Kenapa? Karena usahanya hancur bahkan. Usahanya dari ke hari semakin hancur dan semakin hancur dan dia sudah kehabisan cara untuk menyelamatkan perusahaan. Inilah apa yang akan terjadi oleh inilah yang akan dialami oleh orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang mempraktekkan praktek-praktek riba. Apa yang bikin anda semua? Riba di dalam bahasa artinya adalah nama mutiara pertambahan dan pertumbuhan sesuatu yang bertambah dan bertumbuh itu dinamakan dengan riba makanya bukit di dalam akar dinamakan perempuan sesuatu yang menggunduh sesuatu yang tinggi dibanding dataran bumi yang lain perempuan perempuan yang perempuan atau riba ini asli makna dalam bahasa Arabnya karena riba dalam syarat dalam syariat Islam yang diharamkan adalah pertambahan yang terjadi pada harta tertentu dan dengan cara tertentu. Itu ada jenis riba. Tidak penting bagi kita tentang definisi. Itu urusan para pokoknya dan yang lain. Yang penting bagi kita, kita ingin mengetahui. Kita ingin mempelajari Sebelum kita mengetahui bagaimana peribahasa terjadi, kita akan mengetahui bagaimana atau apa saja akibat yang akan dialami oleh orang yang memakan orang yang memakan riba. Agar kita juga pada Allah Taala dalam Al-Quran Karim dalam surat Al-Baqarah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul alladhi yataqabbaluhu asy-syaitanu minal mas." Sungguhnya orang-orang yang makan riba kelak di hari kiamat tidaklah mereka dibangkitkan kecuali serupa dengan orang-orang yang gila. Yaitu obat tubuh syaitan dan persoalan yang serupa. Ini gambaran tentang orang yang memakan riba dan keadaan mereka terkala kelak dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas ibaratnya seperti orang yang tidak itu pernah lihat orang gila orang yang gila itu bentuknya penampilannya tidak benar tidak tidak bangunnya tidak terkenal dan kalau di kiamat kala pemakan riba dibangkitkan dari alam kuburnya, maka dia bangkit dalam keadaan seperti orang gila. Seperti orang yang kesurupan. Seperti orang yang kesurupan. Dan jika bi'anahu Kenapa? Mereka dihubung Allah SWT dengan keadaan demikian memilukan pada hari-hari kiamat semua orang dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir menyaksikan penampilan kita. Alhamdulillah. Semua orang menyaksikan dan melihat apa yang terjadi pada dua kali tersebut. Itu dikarenakan mereka bi'anahum qalu innamal bayu mithlu riba. Itu adalah akibat dari keyakinan mereka dari anggapan mereka yang menyamakan riba. Kalau kita tanya kepada tampil, kepada rentenir yang ada di masyarakat, Bapak kenapa menghutangi satu juta kok minta kembalinya satu juta seratus? Nanti akan kita dapatkan jawaban yang sama. Kan bisnis. Jawabannya bisnis uang saya ini kalau saya putar, saya investasikan, setiap bulan saya akan untung 500 ribu dari setiap satu juta. Saya punya toko, saya punya supermarket, saya punya usaha. Kalau saya beli pakaian untuk saya jual, beli beras, setiap kilonya, setiap meternya mendapatkan keuntungan. Dan satu juta itu kalau saya gunakan untuk beli beras, mendapatkan beras lebih dari empat kintal. Keuntungan empat kintal itu kira-kira 300 ribu atau 400 atau bahkan lebih. Maka saya sebagai seorang pebisnis, businessman, tidak ingin ada uang saya yang nganggur karena saya mampu membuka, saya mampu menginvestasikan, apa namanya memberdayakan dan namanya. Jadi kalau ada yang ingin menggunakan, ya saya tidak perlu bisnis. Dia harus memberikan keuntungan seperti keuntungan yang aku peroleh kalau saya putar anak tersebut. Inilah doktrin, inilah alasan orang-orang yang memakan riba. Dari kabianahum qalu innamal bay'u itu riba, tidak ada bedanya. Sekarang kalau saya nanam saham di perusahaan, saya menyerahkan duit satu juta, akhir bulan saya dapat keuntungan bagi hasilnya butuh juga logika saya serahkan satu juta saya harus dapat keuntungan itulah ideologi itulah doktrin yang ada pada akal-akal para pemakan riba sehingga mereka katakan innamal bai'u mithlu riba tidak ada bedanya riba dengan bisnis kalau tidak bisnis boleh dapat keuntungan maka kalau kita memberikan juta kita mendapatkan keuntungan tidak boleh ada uang saya, gara saya, mandek, mandek. Saya tidak mau bagaimana. Ini anggapan mereka. Akan tapi Allah bantah. Allah bantah anggapan mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah itu menghalalkan jual beli akan tapi Allah mengharamkan riba. Kalau ada yang bertanya, mengapa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Padahal gambarannya sama. Sama-sama menyerahkan satu juta, yang satu boleh mengambil keuntungan, dan yang satu tidak boleh. Para mufassirin, para ulama telah menyebutkan bahwasanya hikmah hikmah diharamkannya riba dan dihalalkannya jual beli banyak sekali atau alasan di antaranya, pertama, orang yang jual beli biasanya adalah orang yang punya uang. Sedangkan orang yang berhutang biasanya adalah orang yang sedang terjepit oleh kebutuhan jika membutuhkan uang tanya. Oleh karena itu syariat telah mengharamkan riba dikatakan riba itu adalah memancing di air keruh, tapi betul katanya. Mengatakan kamu kan membutuhkan dana untuk pengobatan, untuk sekolah anak, kamu kan ingin ini dan itu, kamu kan tidak punya makanan untuk untuk tidak tidak punya beras, maka pakai duit saya biar kasih anak-anakmu kelaparan. Akhirnya diambil satu tapi katanya setiap satu juta harus ada tambahannya. Sedangkan kalau orang jual beli biasanya orang jual beli orang yang membeli itu biasanya memiliki uang. Sehingga orang yang seperti ini pantas bila kita bisa mencari keuntungan bakalan kita bertransaksi dengan dia. Sedangkan kelompok pertama orang yang dalam keadaan terlilit oleh kebutuhan, terjepit oleh kebutuhan, tidak pantasnya sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir untuk memancing di air menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Pantasnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan akhirat adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk menanam kehidupan akhirat. Merintis kebahagiaan di alam akhir itu dengan cara mengulurkan tangan. Oleh karena itu para ulama, para ulama mengatakan transaksi yang terjadi antara umat manusia di dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah transaksi-transaksi yang oleh Allah SWT dibenarkan bagi kita untuk mencari keuntungan, mencari kemanfaatan dari transaksi-transaksi tersebut. Di antara yang dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, transaksi e, mudharabah, investasi tanam saham, dan yang serupa. Dan ada transaksi-transaksi yang dikhususkan atau transaksi-transaksi yang biasanya diperlakukan atau berlaku pada orang-orang yang sedang kesusahan. Itu diantara transaksi utang kita, transaksi pegadaian, transaksi alia, meminjamkan barang. Ini transaksi-transaksi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang kesusahan. Karena kalau orang punya uang, mana mungkin dia akan berhutang? Mana mungkin dia mau membeli barang yang seharga 10 dengan harga 12? Mustahil. Orang yang punya uang, milih dia saya harus lebih murah karena saya bayar cash. Tidak mungkin saya punya uang saya bayar sekarang saya pilih harga mahal. Bahkan dalam dalam Islam, bagaimana Islam ini menghalalkan kita takasub mencari keuntungan. Islam juga mengajar memerintahkan umatnya untuk bersikap adil dan bersikap sosial. Karena kalau kita kan manusia itu dalam makhluk sosial saling membutuhkan, saling melengkapi. Tidak mungkin kita hidup sendiri, tidak butuh kepada orang lain. Mustahil. Orang kaya itu akan merasakan kekayaannya di saat ada orang miskin. Yang siap menjadi kuli dia, siap menjadi pegawai dia, siap menjadi apa namanya uh, eh, konsumen media dan seterusnya. Ada manusia yang dunia ini juga kaya raya, tapi tidak akan secara kaya. Karena semuanya akan jadi miskin, semuanya akan jadi kuli, semuanya akan jadi tukang sampah sendiri, semua akan jadi tukang roti sendiri. Tidak ada yang mau dikerjakan. ada manusia bersifat sosial seperti ini, maka Allah SWT pun membagi transaksi yang yang ada dalam manusia kepada dua bagian transaksi yang dibenarkan untuk menggali keuntungan, mengais keuntungan dan transaksi yang tidak diterangkan untuk mencari keuntungan padanya. Nanti contohnya adalah utang piutang dan yang serupa. Nah, dikarenakan riba itu terjadi pada transaksi-transaksi utang piutang orang yang tidak mampu beli negara-negara yang tidak punya keuangan negara yang cukup untuk bayar cash punyanya barang kita tawar negeri kita pesawat F16 dapatnya dana cash untuk bayar ke Amerika belinya apa? dengan beras nah kalau seperti itu orang yang tidak butuh ini dipaksa membayar riba maka itu adalah betul-betul tega orang yang tidak punya jiwa sosial tidak ada maka dalam Islam orang seperti harapkan. praktek-praktek menggali atau namanya memancing di air keruh menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini adalah perbuatan karena dia makan makanya Allah mengatakan wa ahalallahu al-bai'a wa harrama kemudian pada ayat selanjutnya Allah banyak menyebutkan tentang hukuman-hukuman dampak-dampak negatif yang akan dialami yang dirasakan oleh orang makan riba di antaranya untuk bisa baca nanti di makalah yang telah saya siapkan. Allah mengatakan yang Allah riba wa yurdu sadaqah. Allah itu pasti akan memusnahkan riba dan akan melipat gandakan sedekah. Kita lihat Allah mengatakan Allah akan memusnahkan mah min ha dalam bahasa Arab artinya adalah menghancurkan sampai habis. Al-mahbu artinya zawal mana dengan hilang sirna Allah SWT mengatakan Allah akan menyirnakan menghancurkan riba akan tapi lihat prakteknya praktek masyarakat perbankan konvensional rentenir di setiap desa setiap penjuru daerah ada maka fenomena ini menjadikan kita bertanya-tanya Katanya Allah mau menghancurkan riba. Kok prakteknya perbankan itu kaya raya Orang yang menabungkan dengan deposito itu banyak duitnya. Kemudian rentenir itu mendapatkan keuntungan besar. Dan biasanya rentenir itu kaya. Duitnya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, dan seterusnya. Maka kita bertanya, Apakah mungkin Allah SWT berdusta bagi orang mengatakan yang hakullahu riba? Kalla, tidak mungkin Allah berdusta. Allah pasti akan menyenangkan, menghancurkan riba. Akan tetapi apakah Allah berjanji Allah akan menghapuskan praktek riba dari bumi? Allah tidak berjanji seperti itu. Akan tetapi Allah akan menghancurkan kehancuran riba bukan hanya terwujud dalam hancurnya barang yang dimiliki oleh rentenir apa guna rentenir itu? Sirna kalau tidak ada praktek renten di dunia tidak. Para ulama mufasir mengatakan pada ayat ini Allah SWT tidak menyebutkan secara khusus apa yang akan dihasilkan dalam jadi riba. Oleh karena itu, para ulama mengatakan dihancurkannya riba dapat terwujud dalam banyak hal, di antaranya hancurnya para tersebut. Misalnya orang membeli kendaraan dengan riba, maka bisa saja wujud dari hancurnya riba adalah dengan tabrakan mobil tabrakan sehingga hancur. Bisa saja rumah tersebut roboh terkena gempa, bisa saja dicuri orang dan sebagainya. Sehingga barang yang besarnya, sehingga betul terwujud karena Allah Taala bahwasanya yang habis riba Allah akan menghancurkan riba. Tapi tidak jarang Penghancuran riba di diwujudkan bukan dalam menghancurkan darahnya, akan tapi kemanfaatannya. Kita lihat, silahkan cari saksinya di masyarakat masing-masing. Saya yakin masing-masing kita memiliki contoh yang pernah dia lihat, pernah dengar atau pernah dia Para rentenir tersebut terhalang-halangi dari mendapatkan kemanfaatan harta tadi. Sehingga yang dulunya dia mengimpikan agar harta benda tersebut bila dia kaya dia bisa hidup enak tidur nyenyak makan enak istri banyak dan seterusnya tapi Allah Allah hapuskan kegunaan harta bendanya sehingga walaupun dia kaya raya celananya hanya pakai celana kolor dia tidak bisa keluar rumah dia hanya terbaring di rumah sakit. Karena penyakit komplikasi macam-macam sehingga istri satu saja tidak bisa dipakai. Rumah mewah pun dia mengatakan membantu Sedangkan dia hanya bisa terbaring di kasur. Mobil mewah pun dia tidak bisa menggunakan. Kenapa? Karena dia sakit. Komplikasi sehingga terhalang. Orang-orang sendiri terhalang dari mendapatkan kemanfaatan harganya atau bahkan mungkin dihancurkan dari bahan dalam wujud lain. Itu menjadikan harta tersebut menjadikan sumber kesengsaraannya. Menjadikannya sumber kesengsaraannya. Bagaimana? Anaknya sengketa antara harapan benda. Sehingga dia tidak tenang. Dia terasa dulu belum ketakutan. Hartanya dirampok, hartanya dikorupsi, hartanya ditipu dan seterusnya. Sehingga terhadap istrinya pun dia tidak tentram. Nah, jangan-jangan istrinya ini hanya sekedar ingin mendapatkan duitnya. Dia takut semua. Sehingga walaupun duitnya banyak, dia tidak akan mendapatkan ketenangan dari nasabah. Dan itu fakta. Fakta yang ada di masyarakat. Silakan lihat orang-orang yang menjalankan praktek riba. Kita, kita dapatkan kehidupan yang tidak tentram kehidupan yang tidak tenang, Dia kemana saja tenaga dari serba ibunikan. Takut seruan serba, takut dia makan serba, takut dia minum tidur, takut tidak tidak. Sehingga puncaknya seperti yang dialami oleh sebagian pengusaha-pengusaha para pengelola-pengelola barang saat itu mereka caranya menghabis nyawanya cara menabrak kaki kereta, ada yang minum racun, ada yang berbagai jenis gelas, dan karena Allah menghalang-halangi dia dari mendapatkan kemanfaatan di dunia. Belum lagi azab dan siksa yang akan dia rasakan setelah dia hari Belum lagi azab kubur yang telah menanti dia di alam kubur. Waliyahulillah. Dan kalau menyatakan yang hawilwahul riba, Allah itu akan meluluh dan menghancurkan riba. Bukan taruhannya, tapi kegunaannya juga. Walaupun dapat Allah akan melipat gandakan sedekah. Kita lihat orang yang rajin sedekah, infak, kita lihat tenang, hidupnya tentram, di masyarakat disenangi oleh masyarakat. Walaupun dia pergi dari rumahnya, masyarakat itu kan rumahnya. Dia makan, dia tidur nyenyak, dia sehat walafiat, jarang dirundung penyakit, jarang di satu lagi pencuri rumahnya, bahkan mungkin tidak pernah tidak ada yang benci dia. Dia merasa aman tanda istrinya, aman terhadap tetangganya, aman tanda pegawainya. Allah berikan kepercayaan dalam hatinya. Wajib yurfis sadaqah Allah akan melipat dana sedekah. Ini sebagian dari dampak negatif yang akan dialami oleh para pemakan riba. kita sudah mengetahui tentang sedikit dari dampak negatif yang dialami dalam pemakan tiba. Maka tiba saatnya bagi kita untuk mengenali apa dan bagaimana riba itu terjadi. Apa dan bagaimana riba itu dapat terjadi. Dan ini yang paling penting. Dahulu, Al-Khalifah Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu taala Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah berpesan La yastazimu fi suqina illa man Jangan sekali-kali ada orang yang berjual beli atau berbelanja di pasar kami kecuali orang yang telah mempelajari fikih, telah berilmu. Susah banget. Kalau kita lihat sekarang, saya belum pernah belajar ya Pak. Masa saya tidak boleh belanja, Masa saya tidak boleh jual beli? Kata Umar, layak tajidu bisukina. Tidak boleh ada satu orang pun yang berjual beli, berbelanja atau menjual barang di pasar kita kecuali orang yang telah beli. Kenapa Kata beliau, wa illa wa riba. Kalau dia tidak berilmu, pasti dia akan terjerumus ke dalam riba. Lalu itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana dan dengan cara apa riba itu bisa terjadi. Kepada bidang Allah, para fuqaha, para ahli fikih dalam ya, setiap Masa mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali telah menyebutkan sangat global riba itu ada dua macam. Riba itu ada berapa? Ada dua macam. Yang pertama riba nasiah riba nasiah yaitu riba tambahan yang berdasarkan atas penundaan utang. Jadi kalau ini atau berbitan akan bayarnya minggu depan. Ternyata setelah minggu depan telah tiba saatnya bayar tiba ternyata pembeli atau yang berutang belum mampu membayar. Akhirnya apa? dan sudah, ditunda seminggu lagi. Tapi 10 Ditambah 10 dari nominasi kita. Jadi kalau berutang 1 juta plus 10 persen, pasti kalau bayarnya minggu depan lagi menjadi 1 juta 100 ribu rupiah. Nah, riba yang diadakan dikarenakan menunda tagihan, ini namanya riba nantinya atau riba jahiliyah. Riba jahiliyah karena riba macam ini telah ada sejak zaman jahiliyah dulu kala zaman Yahudi dan Nabi Musa dan yang lainnya. Maka dinamakan dengan riba jahiliyah. Dan ini riba yang seperti ini yang mungkin kita semua sudah memahaminya. Mungkin kita semua sudah memahami. Jika saya yakin saya berbaik sangka kepada yang ada di sini bahwasanya kalau kita pernah memutangkan kepada saudaranya dan ternyata saudaranya belum mampu bayar kita tidak akan kita tambahan. Karena ini sudah kita ketahui bersama bahwa adalah riba dan ini adalah haram. Nah, ini adalah riba jenis pertama, yaitu riba nasiah atau riba jahiliyah, yaitu riba akibat menunda tagihan. Atau wujudnya lain, kalau kita menghutangi orang yang boleh saya hutangi tapi dengan cara bayarnya lebih ini riba model pasti nah, sekarang ada riba seperti ini tapi sudah modernisasi sudah dikemas sedemikian rupa sehingga kelihatannya bukan riba padahal riba bentuknya lebih halus apa contohnya contohnya kalau ada orang yang berhutang, Pak, saya punya anak mau bayar SPP tentang orang sekolah, apa saya tanggung jawab rumah sakit saya harus bayar. Tidak punya uang, saya berhutang, tapi tidak punya uang nih. Uangnya sudah buat belanja barang. Bagaimana caranya? Padahal saya butuh Pak, juga saya hutangi barang saja. Saya hutangi barang saja. Berapa harga barang ini? Barang ini saya jual per barang persatuannya adalah 100 ribu. Padahal ketika dia beli kulakan barang tersebut di grosir hanya 90 ribu per biji. Sehingga wujud lahiriahnya adalah seperti orang jual dengan harga 100 ribu bayarnya semingguan ke atas kalau hanya sekedar ini boleh tidak salah. Tapi sekarang ini menjadi hilang, menjadi akal-akalan orang ini untuk bisa mendapatkan keuntungan dari menghutangkan seseorang. Sebetulnya dia punya uang, akan dia tidak mau menghutang. Karena kalau dia menghutangi dan minta tambah itu jelas-jelas riba. Mantu Pak Haji masa reben. Kerja di Saudi ternyata pulang-pulang dan malu. Tapi kalau menghutangi barang yang saya hutangi barang saja lain atau menghutangi duit, saya hutangi barang saja kan dapat keuntungan. Kita keluar 60 ribu belanja barang 10 ribu, minggu depan kembali berapa? 100 ribu akhirnya tetap dapatkan keuntungan dari utang. Nah, hilang seperti ini, akal-akalan seperti ini, para ulama menyatakan ini adalah tradisi orang yang tidak mendahului. Orang yang tidak mendahului pun tahu di bawah haram maka namanya berubah. Prakteknya dimodifikasi sehingga kelihatan lembut, tidak menjawab kalau itu riba. Contohnya praktek akal akalan Yahudi. Dahulu tatkala Yahudi diharamkan untuk e, apa namanya menangkap ikan pada hari Sabtu. Apa yang dilakukan? Pasang jalannya pada hari Jumat. <clears throat> Diangkat jalannya pada hari karena kami tidak berburu pada hari Sabtu. Kami hari Sabtu semuanya tak di rumah, tapi pantang jalannya hari apa? Hari Jumat. Jika pada hari Sabtu ikannya banyak pada ketangkap, hari Ahad tinggal akal akalnya orang Dan ini banyak menulari masyarakat kita, masyarakat muslimin. Tidak mau menghutangi kan begitu pelitnya. Akhirnya daripada saya utangi duit, saya utangi sekarang atau ada cara lain? Saya jual pada barang. Kata yang mau berutang, mau mengobati anaknya, saya tidak punya duit pak. Saya itu punya duit untuk apa namanya membiayai oknum anak saya. Masa mau beli barang? Saya tidak butuh kulkas. Di rumah sudah punya kulkas. Ini sudah kan gampang. Kulkasnya bisa dijual lagi. Kulkasnya bisa diuangkan lagi Gimana caranya? kita Nabi, ke toko sebelah, toko cabangnya dia buka. Dijual ke sana. Ini saya jual kembali kulkasnya. Nah, yang dapatnya sama, sudah belinya kan satu juta, dibeli dengan harga sembilan ratus lima puluh sembilan ribu. Artinya intinya sama, menghutangi ratus kembali berapa? Satu juta, antara sama riba. Dan ini dimakan dengan riba nasiah riba nasi atau riba jahiliyah. Dan ini insya Allah bagi kita telah jelas semuanya. Riba jenis kedua yang ada di masyarakat dan mungkin jarang kita sadari. Bahkan mungkin banyak dari kita yang baru pertama kali mendengar yang dimakan dengan riba tijarah, riba jual beli, riba barter. Riba terjadi akibat membarterkan barang-barang tertentu. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, al zahabu biz-zahabi wal firtotu bil fiddati wal tamru bil wal burru bil burri wal syair syair wal tamru bil tamri wal milh bil milh Riban, ilaha wa Ramanistaz, Ramanistaz, Tazada awal Zahada, fakat arba' membakarkan, menukarkan emas dengan emas, emas baru dengan emas lama, emas 20 karat dengan emas satu karat atau emas karat, 24 karat dengan 22 karat, itu riba. Kecuali haan wa haan, cash, tukar menawarnya, dan mislan, bimislan harus sama satu gram dengan satu gram, walaupun ini 24 karat dengan ini satu karat atau 20 karat atau 20 karat maka kalau memenukarkan emas dengan emas emas baru dengan emas lama tidak masalah perhiasan sudah papa dengan perhiasan yang baru tidak jadi masalah harus memenuhi dua syarat boleh tapi harus dengan dua syarat yang pertama kontan barang yang lama dengan barang baru sama-sama ada tanpa transaksi segera diserahkan tatkala transaksi dan yang kedua mislan kemislin sama beratnya sama jumlahnya jadi kalau satu gram perhiasan telah patah itu karena perhiasan yang baru maka satu gram itu dengan satu gram tidak boleh dilebihkan kan ini baru Pak nah, lama sudah patah lagi kan kalau mau benahi lagi itu biaya dalam ekstra tidak mulai melihat. Kalau mau menukar yang baru, ingin mendapatkan yang baru dan menjual yang lama, maka buatlah dua transaksi. Jual terlebih dahulu emas yang lama, emas yang kata dengan uang, diuangkan dulu. Setelah itu uangnya digunakan untuk membeli di toko yang sama atau di toko yang lain. Di toko yang sama atau di toko lain. Biasanya bagi yang punya keluarga di militer, di atau pegawai negeri. Pegawai negeri biasanya mendapatkan jatah berat. Kira-kira lebihnya. Ada yang tahu kan? Kenapa yang pegawai negeri atau militer mendapatkan jatah berat? berat jatah dari pemerintah ini biasanya apa? Biasanya apa banyak yang tidak mau mengkonsumsi. Akhirnya caranya apa? Itu garden warung. Ini 2 kg sampah ditukar dengan 1 beras baru atau satu setengah kilo beras baru ini adalah riba ini adalah riba saya aku katakan tadi azhar bisa emas dengan emas perak dengan perak gandum dengan gandum syair itu salah satu jenis gandum tamar dengan tamar korma dengan korma dan garam itu dengan garam itu adalah riba. Tidak boleh kecuali bila memenuhi dua syarat. Ha'at wa ha'at wa mislah bimisbin. Cash dan sama beratnya, sama jumlahnya, sama timbangannya. Ini yang dinamakan dengan riba bicara. Riba akibat membarterkan barang-barang tertentu. Nah, para fuqaha menyatakan walaupun hadis ini hanya menyebutkan enam barang, enam komoditi barang perdagangan yaitu emas, perak, gandum, bur, dan gandum syair. Ini sekarang saya biasanya untuk makanan hewan menongka ini. Kemudian tamar, kurma, kemudian e, milik garam. Akan tapi para ulama menyatakan barang-barang lain yang serupa dengan barang ini kalau emas dan perak zaman sekarang yang serupa dengan emas dan perak adalah mata uang. Mata uang itu serupa dengan emas dan perak. Kenapa? Sama-sama alat untuk berjual beli. Kalau zaman dulu berjual beli dengan emas dan perak, uang dinar dan uang dirham. Makanya para ulama mengatakan yang memerankan peranan uang dinar dan uang dirham di zaman sekarang itu uang mata uang sekarang yang ada ini rupiah, dolar, real, dan serupa berlaku padanya hukum emas dan perak sehingga tidak boleh dibarterkan sesama rupiah rupiah yang baru dengan rupiah yang lama pecahan seratus ribu ditukar dengan pecahan seribu dengan membedakan satunya tidak boleh atau kami 100 ribu, besok beri saya pecahan 1000 ribu tidak boleh. Harus kontan sekarang juga lunas dan dalam jumlah yang sama 100 ribu ditukar dengan 100 ribu. Biasanya dalam sebelum menjelang Idul Fitri, ibu-ibu ini menukar uang dengan pecahan-pecahan yang kecil untuk memberi hadiah kepada anak-anak kecil. Biasanya orang yang menjadikan jasa penukaran uang ini ingin dapat keuntungan 100 ribu itu kan dengan 90 ribu seribuan seribuan dan banyak orang yang menerima nah, ini adalah riba yang tidak diterangkan dalam syarat karena syarat jual beli salah cara jual beli emas dan perak, cara jual beli dinar dan dirham adalah haan wa haan komidlan bimislin. Cash dan harus dalam jumlah yang sama. Paman zada barang siapa yang menambah awistazada atau minta tambahan, minta dilebihkan, bapak arba, berarti dia telah terjemus di dalam rita. Kemudian para ulama menyatakan, tadi pada hadis Hayy bin Khudri radhiyallahu taala menyebutkan bur, gandum, syair, menetapkan kurma dan garam. Maka para ulama menyatakan semua barang perdagangan yang serupa dengan barang-barang tersebut yaitu bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Bahan makanan pokok yang dapat disimpan, misalnya beras, jagung, kedelai dan yang lainnya. Bahan makanan yang dapat disimpan. Maaf tadi saya sebutkan bahan makanan pokok yang benar adalah bahan makanan yang dapat disimpan. jagung, jagung, dan yang serupa. Masakannya dapat disimpan bila ditukarkan dengan jenis yang sama, kedelai dengan kedelai, jagung dengan jagung, maka harus memenuhi dua persyaratan tukar beri eh, apa namanya eh, barter barang riba ini, yaitu kontan satu kintal dan satu kintal dan jumlahnya harus sama. Sekarang juga diserahkan dan sekarang juga jumlahnya harus sama. Nah, sekarang orang akan berkata, itu sekarang zaman ini Pak, jangan ada praktek barter barang makanan. Yang paling terjadi tadi itu berkata dari pemerintah itu kan dengan barang yang baru. Akan tapi kalau kita semua datang ke pusat tanah, pusat efek Jakarta PIC, kita akan dapatkan praktek-praktek event seperti tadi terutama dalam transaksi jual beli saham. Kita akan dapatkan di antara yang menyebut, menyebabkan nilai tukar rupiah hancur. Kita ingat kejahatan dan sawah tatkala menghancurkan perekonomian Indonesia. Saya yakin ada lebih tahu bagaimana uang tersebut sekarang ini menghancurkan nilai tukar rupiah. dengan praktek riba. Dengan praktek riba. Dan ini cara cara riba itu masih dipraktekkan di bursa efek Jakarta dan di bursa efek dimanapun ada. Tempat jual beli transaksi palas senantiasa terjadi praktek-praktek riba. Misalnya dengan cara menukar dolar ke rupiah, dolar ke real akan tapi tidak cash. Banyak bentuknya. Ada yang dengan short selling, jual beli dalam waktu yang singkat. Biasanya dilakukan para broker. Para broker biasanya sebelum perusahaan dibuka, orang yang suka spekulasi, kalau kemarin harga rupiah atau satu dolar dengan harga sepuluh ribu rupiah, para spekulasi berdasarkan informasi yang mereka dapat dari televisi, koran dan lain-lain tentang keadaan perekonomian Indonesia, kebijaksanaan pemerintah dan lain-lain, kemungkinan besar hari ini nilai tukar rupiah akan naik. Maka mereka berbondong-bondong datang ke broker membeli rupiah. Katanya saya beli rupiah kepada anda web broker berapa? Satu miliar. Satu miliar itu kalau nilai tukarnya nilai tukar rupiah ke dolar adalah 10 ribu. Maka mereka mendapatkan 1 juta dolar. Harus membayarkan 1 juta dolar. Bagaimana caranya? Padahal orang yang mau membeli uang tersebut kadang tidak punya uang rupiah satu dolar, satu namanya tidak memiliki uang dolar sebesar satu juta. Caranya bagaimana kata berobat gampang. Anda membayar 10% saja dari nominasi pembelian Anda. Jadi kalau ingin mendapatkan uang satu miliar, cukup membayarkan apa namanya 1000 dolar. Ingin mendapatkan satu juta dolar, seratus ribu dolar. Yang tentu seratus ribu nanti tidak akan dibikin, gampang ya. Hal ini uang sebesar 100 ribu dolar, nanti akan saya transfer uang sebesar berapa? Satu miliar ke rekening Anda. Ada tapi dengan cara pada akhir penutupan bursa efek pasar falas Anda menjual kembali rupiah yang telah Anda beli kepada saya dengan harga penutupan. Kalau ternyata pada hari penutupan akhir hari penutupan ternyata rupiah naik menjadi sepuluh ribu kalau menjadi sembilan ratus apa namanya rupiah yang menguat jadi sembilan satu dolarnya sembilan ribu lima ratus perhatikan per satu dolar dia untung lima ratus perak ini untung yang sangat besar antum bisa bayangkan dia menjual atau membeli seratus ribu dolar. Padahal dia satu juta dolar. Padahal dia per dolarnya dapat keuntungan ratus rupiah. Akan jadi kaya raya. Nah, praktek-praktek seperti ini, jual beli yang tidak kaya seperti ini. Dia hanya membayarkan sepersepuluhnya. Kemudian pada akhir penutupan, dia hanya mendapatkan selisih perbedaan nilai tukar. Kalau nilai tukarnya ternyata menguat, dia mendapatkan keuntungan kalau ternyata itu karena mau mati harus membayarkan kekurangan dari pembayaran tersebut. Kalau tadi 10 persen, ternyata kerugian dia 1 persen, dia hanya menonggoi 1 persen saja. Dianggap dia telah bertransaksi 1 juta dolar dengan 1 miliar rupiah. Ini yang disebut dengan short selling. Dan ini apa namanya banyak terjadi di bursa efek di pasar Arab. Nah, partai-partai seperti inilah yang menjadikan nilai tukar mata uang di berbagai negara hancur. Makanya pemerintah Indonesia, pemerintah kita, kala ganjing nilai tukar rupiah ke dolar tidak menentu, membuat peraturan luar peraturan partai short shorthand seperti tidak diizinkan. Kalau ada orang yang terbukti menerapkan short shorthand seperti ini akan dihukumi. Itu sama kayak tindak kejahatan cuci uang dan hukumannya berat sekitar sekian miliar dan penjara sekian tahun. Ini ini yang terjadi yang banyak terjadi di masyarakat di bursa efek studi pasar salah dan ini adalah riba yang diharamkan oleh Allah yaitu menjual barang menjual e, mata komoditi riba dalam mata uang tapi tidak cash, eh, tidak lunas pembayarannya. Andai tadi kabar tadi A yang memiliki satu miliar dan B memiliki satu juta dolar jual beli dengan cash, tidak masalah itu dibolehkan karena dolar dan rupiah berbeda mata uang. Boleh membedakan, boleh melebihkan salah satunya dikarenakan beda mata uang. Tapi caranya harus cash, harus lunas sekarang jual maka sekarang lunas. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri, "Fa'ila salabat hadil adna." Bila barang yang diperdagangkan ini berbeda bentuknya, dinar dengan dirham, perak dan emas, maka boleh melebihkan salah satunya. Satu kilo dinar dijual dengan satu kintal dirham. Berapa itu duit rupiah sekarang atau saya? Gede sekali satu kilo emas atau satu gram emas ditukar dengan 10 gram perak boleh tapi syaratnya harus cash beras ditukar dengan jagung boleh berasnya satu kilo jagungnya dua kilo tapi harus cash sekarang juga dibayar ini jagungnya dan ini berasnya akan nah, kalau beras dengan beras emas dengan emas perak dengan perak rupiah dengan rupiah dolar dengan dolar maka harus ada dua persyaratan. Yang pertama dalam jumlah yang sama, seribu dengan seribu, kilo dengan kilo walaupun mutunya berbeda. Walaupun mutunya berbeda. Ini beras jatah dari pemerintah yang baunya apa? Ini beras rojo Baunya harum. Beras anjur atau yang lain. Tetap. Walaupun di masyarakat rojo per kilonya adalah sepuluh ribu, beras jatah dari pemerintah Surabaya cuma seribu tidak masalah. Selama barter cara penjualan dengan barter maka satu kilo dengan satu kilo. Solusinya seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak mau rugi, jual dulu beras jatahnya dengan rupiah atau beras ordernya dengan rupiah dengan uang, lalu dengan mata uang dengan uang tersebut kita membeli beras jatah atau beli beras ordernya. Tapi kalau kita menempuh jalur barter, uang dengan uang, beras dengan beras, maka harus memenuhi dua persyaratan. Sama-sama cash dan dalam yang sama. Mungkin ada yang mengatakan, kalau seorang alhamdulillah selama itu saya tidak pernah. Kalau lebih banyak seperti itu, tidak pernah melakukan, saya tidak pernah tukar beras. Karena saya tidak pernah dapat membaca Dan saya tidak mengerti kursa efek itu di mana alamatnya. Sehingga saya tidak seperti itu. Saya katakan jangan buru-buru mengatakan saya selamat. Pernahkah Anda tatkala bayar atau mau tukar uang kecil ke parola, ke warung, Anda ingin membekali anak ke sekolah, misalnya 20 real, ada punya cuma dua lima 500. Kata parolanya, tidak mau mekar saya. Saya butuh uang kecil karena untuk membalikan para yang orang belanja. Eh sudah, ini saja. Ini lima 500 bukan dulu. Kasih saya 20 real. Seperti kan sudah terjadi. Kita bilang ke kawan, tukar doang 500, saya mau ngasih anak ke sekolah. Katanya, saya tidak punya uang 500, adanya 300. Ya sudah, kalau apa nih, pegang dulu sedikit 500-nya. Harus sini 300-nya. Seperti itu terjadi di antara kita. Sering. Dan ini adalah azab. Ini adalah riba. Kenapa? Karena kita telah menukar uang real dengan real, tapi tidak cash. Masih ada yang terhutang. Ini adalah riba. Ini adalah riba. Jadi kalau mau berhutang, kalau mau apa namanya bertukar uang 500 satu lembar dengan pecahan 100 100 atau 50 10 10 real, kalau ternyata kalau kita tidak punya, ya berutang saja. Saya utangin dua puluh real dong, nanti sore saya bayar. Daripada kita makan sudah utang dulu beli saya lima ratus, kasih saya yang ada. Ini tidak boleh seperti itu. Karena ini adalah riba fabel atau riba tijarah. Ini adalah riba perdagangan. Riba yang terjadi karena kita menukarkan, membarterkan barang yang barang yang kegunaannya sama akan tapi tidak cash atau akan tapi melebihkan salah satunya dibanding yang lainnya Ini adalah riba. Ini adalah riba. Jadi saya ingat, saya ulang, riba tijarah, riba perniagaan itu terjadi dapat terjadi pada praktek barter menukarkan barang dengan barang dalam hal emas perak, mata uang yang sekarang ada, dan dalam bahan makanan yang dapat disimpan. Bahan makanan yang dapat disimpan. Jadi kalau kita punya uang itu dengan uang, maka kalau mata uangnya sama harus cash dalam jumlah yang sama. Tapi kalau beda mata uang, kita boleh melebihkan salah satunya tapi harus cash. Sekarang kita berpisah semuanya telah mendapatkan hak secara untuk tidak boleh ada yang terhutang sedikit pun. Tidak boleh ada yang terhutang sedikit pun. Jadi walaupun kita bersama kawan, kalau kita tukar uang, kalau ternyata kawan kita tidak memiliki utuh, maka lebih baik kita berhutang daripada kita terjerumus ke dalam riba. Lebih baik kita berhutang kepada dia tidak misalnya saja 20 real, 100 real, nanti sore saya kembalikan atau besok saya kembalikan atau kalau sudah saya dapat Nah, saya kembalikan. ini boleh. Tapi kalau kita mengatakan sudah pegang saja 500-nya, nanti saya 300 yang ada, ini namanya riba. Ini namanya riba dan ini termasuk yang diharamkan dalam Islam. Walaupun bagi kita perasaan kita atau agama kita itu kan sepele. Apa sih ruginya? Ya 500, nanti 500 juga. Tapi itulah ketentuan syariat dalam Tartar. Itu akan wawancara adalah Tartar. Allah Alhamdulillah yang eh, bisa saya sampaikan untuk lebih eh, detailnya untuk kata-kata lebih lanjutnya atau bisa dapatkan lima orang yang telah saya siapkan mungkin bisa dikopi dari panitia. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita dan semoga Allah SWT senantiasa menjauhkan kita, melindungi kita dari praktek-praktek kita sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dibinasakan, orang-orang yang disirnakan keberkahan hartanya dari muka bumi ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.